وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الجماعة أعزني الله وإياكم Malam ini insya Allah kita mulai membaca risalah yang disebut dengan Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala. sebelumnya tentunya akan lebih bagus kalau kita mengenal siapa itu al-imam al-muzani maka kita bawakan tarjamatu al-imam al-muzani sedikit mengenal tentang biografi al-imam al-muzani namanya beliau adalah Abu kunyahnya Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani Al-Misri di Mesir Tilmir Syafi'i muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala bisa dilihat dalam syiar A'lami Nubala karya al -Jahabi. lahir pada tahun 170 lima, Hijriah dari keluarga yang mencintai ilmu keluarga yang semangat mendidik anggota keluarganya dengan didikan ilmiah salihah bahkan para ulama menyebutkan salah satu saudarinya Al Ghazali saudara perempuannya itu juga aktif menghadiri majelisnya Al Imam Syafi'i dan sering dinukil dalam pembahasan fikih oleh Al Imam Rafi dalam bab zakat salah satu imam dalam mazhab Syafi'i Begitu juga disebutkan oleh ibu Sufi dan Islami dalam atau Bapak Maka penting kita sering mendengar tarjamah atau biografi para ulama itu ketika disebutkan ternyata dari lingkungan keluarga yang peduli dengan ibu semangat untuk tarbiyah mendidik anggota keluarga dengan tarbiyah solihah ilmiah. Ini penting. Guru-gurunya Para penulis biografinya tidak banyak menyebutkan guru-gurunya seringnya hanya yang disebut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Idris Imam Syafi'i. Dan ini yang sangat kuat. Beliau benar-benar kuat mulazamah menyertai Imam Syafi'i benar-benar terpengaruh dengan nasihat-nasihat dari Imam Syafi'i. Ada guru lain semisal Ali bin Ma'bad bin Shaddad Al-Basri, Nu'aim bin Hamad, Tapi sedikit kuatnya beliau mulazamah senantiasa berada di sisi al Syafi'i. Adapun murid-murid beliau banyak banyak yang belajar dengan Ali Al-Ghazali. Banyak dari kemudian yang belakang menjadi para ulama juga Kata Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah taala, "Haddatsa 'anhu khalqun katsirun minal masyariqah wal maghribah." Banyak meriwayatkan hadis dari Al-Imam banyak dari kalangan manusia baik dari timur ataupun barat. Yang termasuk termasyhur, yang terkenal dari muridnya Imam Al-Muzani adalah Imam Abu Bakar Ibnu Huzaimah kenal dengan Imamul Aimah Abu Bakar Ibnu Huzaimah yang ini juga mempunyai karya tulis Kitab Tauhid Ibnu Huzaimah nah, gitu. Begitu juga Abu Ja'far At-Tahawi Abu Ja'far atau Hawi ini juga mempunyai karya tulis tentang akidah yang terkenal dengan akidah Hawiyah. Begitu juga yang lain. Banyak murid-murid beliau. Pujian para ulama pada beliau di antaranya pernyataan Ibnu Yunus yang ini di nukil oleh Imam al dahabi dalam tarikhnya Ibn Yunus mengatakan Al-Imam itulah sahih syafi'i memang murid yang dekat dengan Imam Syafi'i kanat lau ibadatun wa fadlun dia memiliki keutamaan terkenal sebagai ahli ibadah orang yang utama Sikotun fil hadis Dalam pernyataan hadis ini termasuk imam yang sikot La yahtalifu fi hadik min ahlil fikhi Tidak diragukan lagi Oleh tokoh-tokoh ahlil fikhi Tentang kefakihannya Wa kana ahad zuhad di dunia Termasuk orang yang zuhud juga Terkait dengan dunia Wa kana min khairi khalqillah azza wa jalla dan beliau termasuk makhluk Allah terbaik wa mana manaqibu kasiron dan keutamaan-keutamaan yaitu banyak sekali. Dan banyak kemudian para ulama yang lain sebut tentang keilmuan, pengakuan keilmuan beliau tentang zuhudnya, tentang ibadahnya, Muhammad Ibn Abdul Bar dari berbagai macam mazhab ya. Ibn Abdul Bar misalnya Al-Maliki karena faqihan aliman ya seorang fakih seorang alim rojih al ma'rifat pengetahuannya tinggi jadi al-qadr finawri sangat mempunyai kemampuan yang bagus dalam meneliti Halil arifan biwujudil kalam dan dia sangat tahu sisi-sisi pembicaraan jeli hasan al bayan bagus penjelasannya muqaddaman di mazhab syafi'i sangat dia didahulukan dalam mazhab Imam Syafi'i wa tentang ucapan-ucapan Imam Syafi'i kuli dalam iskonnya terpercaya benar jadi kalau Berbicara tentang mazhab Syafi'i kalau Imam Ghazali sudah berbicara Walau ala mazhab Syafi'i kutubun kasiro Banyak karya beliau terkait fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Lam yalhaqu ahadun fiya yang tidak bisa disaingi oleh yang lain dalam karya-karya terkait fikih mazhab Imam Syafi'i. Wa kana a'lama ashabi Syafi'i binadri daqiqal fahmi wal fatanah. Yang paling tahu dari murid-murid Imam Syafi'i yang paling alim yang jeli pemahamannya kecerdasannya intasarat butuhu wa muhtasaratuhu ila aktaril ardi tersebar karya-karyanya kitab-kitabnya ataupun ringkasan kitab-kitab kecilnya ringkasannya sampai penjuru dunia syarafan wa barobat timur dan barat wa kana taqiyan wa ra'an dayyinan diakui sebagai orang yang bertakwa sangat warak menjaga agamanya soburon terkenal kuat sabarnya al Dan banyak pujian ulama yang ini Ibnu Jauzi, al di Asuki. Dari beberapa pujian tersebut kita mengetahui kedudukan beliau dalam hal fikih pengakuan para imam, para ulama terhadap kefakihan dia kuatnya dalam membahas dalam menador dan ini diakui oleh Alimam Syafi'i sebagai gurunya sampai secara berlebihan nah, Imam Syafi'i pernah mengatakan lawan nazar tas setan afham tahu kalau engkau mendebat setan pun kalah ya kita. ibadahnya lengkap ujian para ulama tentang al-imam al-muzani rahimahullah ta'ala ibadahnya Dia beliau rahimahullah taala kata Imam az zabi kana yughassirul mauta ta'abbudan wa ihtisaban wa huwa qail ta'anaitu ghassal mauta liyarqa qalbi fasara li'adah dia itu suka manit yang meninggal dia dia yang dia yang mandikan dalam rangka beribadah mengharap pahala dan untuk mengawin ibro. Beliau mengatakan, pernah mengatakan, aku sangat suka berusaha untuk memandikan mayit supaya hatiku lembut. Biar ingat mati. Itu. Akhirnya jadi kebiasaan. Mandikan mayit. Dan termasuk maka beliaulah kala yang memandikan dasarnya Imam Syafi'i rahimahullah dibantu oleh muridnya yang Syariat Ar-Rabi bin Sulaiman ini tentang sekilas tentang Imam Al-Muzani belajarnya, lingkungannya ujian warung ulamanya, ibadahnya akidahnya bagaimana? jelas akidahnya beliau adalah ahlu sunnah sunni salafi mengikuti akidah terdahulu umat ini para sahabat jadi yang mengikuti mereka dengan baik dibuktikan buktinya apa risalah ini nanti risalah ini Syarus Sunnah menunjukkan akidah beliau rahimahullah ta'ala yang risalah ini ditulis merangkum akidah al-sunnah dan sekaligus bantahan terhadap tuduhan dari orang-orang yang menuduh beliau sebagai orang yang menyimpang. Nah, Begitu juga bukti yang lain nukilan para ulama tentang prinsip beliau dalam perkara-perkara akidah tentang Allah bukan makhluk menetapkan ru'yatullah di antaranya Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi pernah mengatakan ini dikeluarkan oleh Ibnu Mandah dalam tarikhnya begitu juga Imam Muhammad dahabi dalam risalahnya al jadi Kata Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi, tul Muzani yaqulu saya pernah mendengar Al-Imam Al-Muzani mengatakan la yasihu li ahadin tauhidun hatta ya'lama anna Allah 'alal 'arsy disifati. Tidak sah bagi siapapun tauhid sampai dia meyakini bahwa Allah itu 'alal 'arsy dengan sifat-sifatnya. Sementara itu dipikirkan seolah-olah tentang prinsip akidah Imam Al Ghazali. Dan banyak riwayat-riwayat para ulama tentang yang dinukilkan dari beliau tentang beberapa perkara akidah. Jadi kasih. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Kemudian Beliau pun sangat kuat pengaruh Imam Syafi'i dia sangat mengamalkan nasihat-nasihat Imam Syafi'i termasuk kes berkecimpungnya beliau dalam fikih itu juga atas nasihat Imam Syafi'i rahimahullah Sampai Al Imam Syafi'i mengatakan Al Muzani Nasiru Madhabi Imam Muzani adalah penolong madhab nah, ini Kata kenal Yang menjadi tersebar madhab Imam Syafi'i ini adalah Al Imam Al Muzani beliau al Ghazali yang kemudian menduduki posisi pengajar madhab Syafi'i dalam masalah fikih tentunya mengikuti madhab Syafi'i rahimahullah taala dan karya beliau banyak tentunya di antaranya Al-Ghazali Beliau wafat pada tahun 264 di Mesir juga dimakamkan dekat dengan Imam Syafi'i Sekarang tentang risalah ini penting karena di sana nanti ada orang-orang yang nggak terima kemudian menuduh oh itu bohong itu katanya risalah ini oleh Imam Ghazali kok seperti itu itu wah bohong dulu mereka ketika nggak terima ditunjukkan oleh halus bahwa Abdul Hasan Al Ashari pencetus lagi ya, Ashari ya ternyata sudah rujuk artinya mencabut diri dan kembali kepada masa al sunnah yang sebenarnya mereka menuduh al sunnah oh, itu palsu itu itu akal-akalan mereka ya padahal bisa ditunjukkan ini hasil temuan manuskrip yang di Mesir. Maka begitu juga oleh ulama disebutkan memang Syarh Sunnah ini memang tulisan Al-Muzani kan? Ada berapa bukti naskah manuskripnya yang biasanya maka kitab-kitab yang dicetak itu biasanya disertakan fotokopian manuskrip maktutotnya biasanya ada di sini. Jadi terbukti risalah ini kemudian dicetak, ditakik, dicetak biar lebih bagus. Ada tiga naskah Tidaknya ada tiga naskah ditemukan. Pertama naskah yang ada di Maktabah Syahid Ali Basa di Turki. Yang itu kemudian ada fotokopiannya tersimpan di markas Maktutot di gudang di tempat penyimpanan manuskrip di Jamiah Islamiyah di Madinah Nabawi. yang dalam maktutot ini dalam manuskrip ini dilihatkan oleh Izzuddin nabi Muhammad Abdul Razak Alhamdulillah yang ini juga imam hadis terusnya dan dilihatkan dari Syamsuddin Abil Ais dan terus para Syamsuddin Abil menyebutkan sanat sanat riwayat Mas ini diriatkan dari Imam ini dari Imam Al Hafidh Al Sikoh riat-riat yang sikoh semua sampai kepada Imam Al Muzani riwayat kemudian yang kedua maksudot panjang panjang jelas nanti kita terlalu panjang menyebutkan di sini disebutkan sanat-sanat eh, orang-orang yang meriwayatkan manuskrip yang dalam manuskrip ini karya yang kemudian sampai kepada Imam semuanya ulama-ulama sikoh dikenal oleh Al-Mawdha, ulama-ulama selanjutnya Ibnu Asakir, Yang kedua Maktutot yang bukti kebenaran risalah ini juga terangkum isi risalah ini terlangkum ditulis lengkap di kitabnya Ibnu Qayyim taala dalam kitab beliau Ijtima al-Juyus al-Islamiyah. Ketika beliau alim apa? Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ijtima al-Juyus al-Islamiyah yang kalau diartikan bersatunya bala tentara Islam untuk menunjukkan batilnya akidah Jahmiyah maka diantaranya dibuktikan dari dari berbagai mazhab ini diantaranya dalam mazhab Syafi'i dibawakan bukti nih risalahnya Imam Al Muzani. Dibawakan lengkap. Dan disebutkan di sini periwayat dari Nusbah ini orang-orang yang diketahui ma'ruf dari kalangan ulama sunnah yang nah, ringkasnya jelas sesuai dengan kaidah ilmiah pasti ini memang tulisan Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah taala. Al-Habib Syamsuddin Ad-Dhahabi rahimahullahu taala memastikan bahwa ini tulisan Al-Imam Al-Muzani bahkan beliau menukilkan besar dulu biasanya kemudian dicetak biar enak dibaca kalau seperti ini sudah nggak ada titik ada koma kita baca kita mulai baca salah ini Setelah ini diawali dengan kata yang yang menyampaikan risalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana al-Faqih ya, dengan sanadnya yang tadi kita singgung dari telah disampaikan kepada kami al-Faqih al-Imam Syamsuddin Abdul Ais Yusuf bin Umar bin Abi Nasr al-Hakari di sahri Sofar di bulan Sofar sanata siti asyarata siti mi'ah di tahun 600 16 Qala hadatsana Syekh Al-Imam Al-Hafidz As-Siqah kepada kami Syekh Al-Imam Al-Hafidz As-Siqah Salaf Abu Ishaq Ibrahim bin Utsman bin Isa bin Dirbas al Maroni bin Labdihi dari lafalnya bil musil bin musil fi tasi asyara min jumatil ula sanata ihda asyara tawasiti di hari yang ke-19 dari bulan Jumadil Ula pada tahun 611 sebutkan Qala akhbarana Syekh As-Shalih Al-Alim Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Mufarrad bin Ghayyat Al-Artahi bi qiraati alai dengan cara aku yang baca dia di antara cara mendapatkan justru yang belajar itu baca didengarkan oleh gurunya. Nanti kalau ada yang perlu dikoreksi di koreksi. Yang telah cara belajarnya. Eh, Bi Bustar besar Husain Qala akhbarana Asy-Syaikh Al-Musnid Al-Alim Abu Hasan Ali bin Al-Husain bin Umar Al-Musili Al-Farra Fima adina ini Telah diizinkan untuk menyampaikan riwayat Kala asy Ibrahim bin usman Al-Imam al الإمام al الحافظ Abu Thahir, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Silaf al Asbihani Silafi di dalam kitabnya pada kami dari Askandir ya, terus menyebutkan sanadnya sampai kepada Azatani Ali bin Abdullah al Halwani beliau mengatakan kuntu bitoroblis nama tempat Maghrib Maroko. Ketika itu aku di Maroko. Fadzakar ana wa ashabul lana. Ketika itu kami sedang menyebutkan dengan beberapa sama santri murid-murid para pelajar menyebutkan tentang permasalahan as-sunnah permasalahan akidah ngomong-ngomong tentang masalah manhaj masalah sunnah masalah akidah ila karena al-muzani rahimahullah ta'ala Sampai kita menyebut-nyebut nama Al-Muzani. Jadi terbicarakan. Fakola ba'du ashabi Nah sebagian dari kami ada yang mengatakan di anau yatakallamu fil Qur'an Sampai berita kepadaku Beliau ini Ada ucapan terkait Al-Quran Maksudnya ucapan menunjukkan Salah gitu Itu kan ada, ada penyimpangan terkait Al-Quran Wayakifu indahu dia kifnya enggak jelas. Wa karo akhar anahu bulu yang lain menyebutkan demikian demikian akhirnya ila an mana qauman akhar artinya datang lagi orang-orang lain ikut nimrud fa ghamman nas dalika ghamman dan akhirnya membuat jadi suatu gak enak meresahkan benarkah berita ini fakatabna ilaihi maka kita menulis kepada Alim Muzani tulisan kita akan kita tulis surat Anas tak lama minhu untuk kita lebih mengetahui tentang hakikat kita kisah ini sebenarnya cerita ini yang sudah tersebar ini fakata ilaina maka Imam Muzani kemudian menuliskan untuk kita kitab ini syarhus sunnah sebagai bantahan ini keyakinan dia Zulkodah pakai takbir, tentang kebangkitan, hidayah dengan Al-Quran tentang hari kebangkitan dan selainnya. Kalau boleh mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, para ulama mengawali dengan tulis Bismillah sebagaimana tadi pembahasan ya. Asamarallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah menjaga kita dan kalian untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Wa wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, kepada kalian untuk senantiasa mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Betul, amma ba'du. Biasa usul perpindahan dari satu ke satunya dengan nama ba'du. Wah, memuji Allah saya amma ba'du. Lalu setelahnya kata beliau fain innaka sa'altani an uwadhiha halaka minas sunnah maka sungguhnya engkau telah bertanya kepadaku agar aku menjelaskan kepadamu perkara sunnah. Perkara sunnah. Ingat kan? Jadi sunnah ketika para salaf, para ulama mengitlakan kata sunnah itu yang dimaksud akidah, perkara agama, perkara pokok, perkara prinsip, perkara manhaj. Amron perkara yang tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi perkara yang membuat engkau bisa bersabar yang kemudian mendorong kamu untuk bisa bersabar bertegang teguh dengan perkara tersebut. angka subhal dan dengannya engkau bisa menepis berbagai macam subhan. Wazira mudatatiz zalim dan juga menepis dari penyimpangan penyimpangan dari perkara-perkara baru yang muncul dari orang-orang sesat. Waqad syarahtu laha waqad syarahtu laka manhajan mudihan. Dan sungguh aku telah menjelaskan dalam misal ini nanti manhaj yang menjelaskan. Telah sunnah. lam alu nafsi wa ika fihi nushan nggak ada yang ku sembunyikan sedikit pun dari perkara akidah jelaskan apa adanya nushan sebagai bentuk nasihat itikad baik pada yang telah meminta untuk dituliskan risalah yang terkait dengan sunnah terkait dengan akidah badak tufihi aku awali dalam risalah ini bihamdillah dengan memuji Allah lirusdi wa tasdid yang memiliki bimbingan yang memberikan petunjuk dan yang menguatkan Alhamdulillah aku memuji kepada Allah segala puji hanya untuk Allah ahak kuman dzikir dan yang paling berat untuk disebut-sebut paling berat untuk kita ingat kita puji Allah wa aula syukir dan yang paling utama paling berat untuk kita syukuri wa alaihi husni dan aku memujinya al wahid dan yang satu as-samad dan yang seluruh makhluk membutuhkan kembali kepadanya laisa lahu sahibatun wala walad tidak ada bagi dia istri tidak punya pasangan dan tidak punya anak jalla adil yang sangat agung tinggi Tidak ada yang setara dengan fala syabiha lahu ala tidak ada yang sama tidak ada yang sebanding dengan Allah As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Munib, Al-Rafi dan yang mendengar, melihat, yang alim, yang khabir kita lanjutkan insya Allah selepas